الحمد لله رب العالمين والشكر على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله ذات رضوان اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه واخوانه Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan mengangkat sebuah topik tentang ciri-ciri penghuni surga. Yang surga merupakan dambaan bagi setiap muslim bukan hanya dambaan setiap muslim seperti kita bahkan dambaan para ambiya, para nabi dambaan para rasul oleh karena para nabi pun mereka sering berdoa dan selalu berdoa agar dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah mengabadikan doanya dalam Al-Qur'an beliau berkata Waj'alni min warathati jannati na'im. Ya Allah, kalau aku termasuk dari pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Adapun lagi dari Muhammad SAW alaihi wasallam terlalu banyak doa yang beliau panjatkan kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Di antaranya doa yang Allah berikan dalam Al-Qur'an, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Artinya, ya Allah kami berikanlah kami kebaikan di dunia dan berikanlah kami kebaikan di akhirat dan kebaikan di akhirat adalah surga. Wa qina adzabannar dan jauhkanlah kami dari adab neraka jahanam. Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa Ya Allah, aku meminta kepada Engkau surga dan minta kepada Engkau amalan yang bisa mendekatkan aku kepada surga. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memotivasi, memotivasi para sahabat dengan berkata, Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luas seluas langit dan bumi. Ada seorang sahabat datang menemui Rasulullah SAW. Dia mengeluh dia tidak bisa berdoa sebagaimana Lafal yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inilah usidu dan dan ataka wala dan dan Ya Rasulullah, aku tidak pandai untuk berdoa sebagaimana doa yang kau panjatkan dan yang dipanjatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu taala Walakin as'alullah al-jannata wa a'udzu bihi minan nar. Akan tapi aku minta kepada Allah surga dan aku berlindung kepada Allah dari neraka jahanam. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu haulaha din. Permohonan saya dan Muaz juga seputar itu, seputar masuk surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Oleh karenanya kemenangan yang hakiki, keberuntungan yang hakiki adalah selamat dari neraka dan masuk surga. Faman zuhziha inna, nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala barang siapa zuhziha inna, diselamatkan dari neraka jahanam. Wa udkhilal jannah dan masuk dalam surga faqad faz. Maka dia telah menang, dia telah beruntung. Kemudian kata Allah, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya perhiasan yang menipu. Oleh karenanya kita tidak ingin termasuk dari orang-orang yang berpedaya dan tertipu dengan gemerlapnya dunia. Kita tidak dilarang mencari dunia. Kita tidak dilarang untuk mencari membuat istana di dunia, tidak dilarang. Namun jangan sampai kita lupa untuk membangun istana di surga. Ini jadi masalah. Kebanyakan orang sibuk mencari dan ingin bangun istana di dunia, dia lupa untuk membangun istananya di di surga. Malah bikin istana di neraka jahanam. Repot seperti Padahal kita tahu dan kita yakin dan seluruh kita yakin bahwasanya kita akan meninggal dan maut bisa menyebut kita kapan saja. Dan sering maut itu datang tanpa kasih pendahuluan. Sering maut datang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Mungkin teman-teman ada yang dapat broadcast baru kemarin saya dapat broadcast orang sedang joget-joget tahu-tahu meninggal. Tanpa ada pendahuluan. Dan benar kata seorang penyair, "Tazawwad min ad-dunya fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr." Berbekalah dengan ketakwaan sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah kau masih bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Wa kam min saqimin ashahina min ad-dahr. Betapa banyak orang sehat walafiat tiba-tiba meninggal tanpa didahului sakit. Dan sebaliknya ada yang sakit disangkakan meninggal ternyata masih hidup. Wa kam min fatal ansa wa asbaha tahikan. Waqad saja mungkin mata kopi. Betapa banyak pemuda yang masih tertawa di sore hari, masih tertawa di pagi hari tiba-tiba tubuh mereka dimasukkan dalam gelapnya yang lahat. Wa min arusin saya li zawjiha wa qad usijat wahyalat wa tadi. tadri. Betapa banyak mempelai wanita yang dirias dan dihias, dipercantik untuk disembahkan kepada mempelai lelaki. Ternyata kain kafan yang sedang dijahit dan dia dalam kondisi tidak tidak sadar. Berikan karena para hadirin yang terus kita semua yakin kita akan hidupnya dan kita tidak walaupun kita hidup kita sehat tidak akan bisa lama-lama ya Rasulullah SAW mengatakan umat ummati baina sittin wa sab'in wa apa namanya itu dari umat umur umatku dari 60 sampai 70 dan jalan yang lewat daripada ini. Ya. Coba yang lebih dari puluh tahun coba katakan. Satu. Mari, dua. Jarang-jarang ya teman-temannya pada kemana? Sudah di luar. Yang di bawah 70 tahun, 60, di atas 60 coba. Satu, dua, siap-siap. Bukan berarti yang di bawah tidak siap-siap, semua siap-siap. Namun yang sudah 60, 70, Allah sudah beri banyak tanda-tanda bahwasanya sebentar lagi mau akan menyuruh. Uban tanda, tangan mulai gemetar tanda, keriput menyeliputi seluruh tubuh. Tidak kuat lagi seperti dahulu. Ini semua tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia selalu muda, dia akan sombong dan angkuh. Dan Allah beri, dan alhamdulillah Allah beri peringatan, peringatan. Tidak setiap hari berkata kita itu dia sudah mulai menua, rambut sudah mulai memutih. Oleh karenanya kita ingin, ya, kalau kita meninggal dunia, kita ingin tempat peristirahatan terakhir kita di surga, bukan di neraka dan tidak ada pilihan kecuali surga atau neraka kata Allah Subhanahu wa taala fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian di surga dan sebagian di neraka jahanam. Oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri surga. Dan kita akan mencoba untuk menelaah makna dari tiga ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat 133 134 dan 135 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat 133 wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannat wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian bersegeralah dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan surga di awal, Allah sebutkan surga ini Allah ciptakan, Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut? Ciri-ciri penghuni surga kata Allah, yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sulit mereka berinfak. Warga di minal bait orang-orang yang meredam amarah dan orang-orang yang maafkan orang lain yang menzaliminya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan orang-orang terkala berbuat perbuatan keji, maka dia pun ingat kepada Allah dia melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya, dia pun ingat kepada Allah, maka segera dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak terus-terusan melakukan maksiat tersebut pada dia mengetahui. Mereka itulah orang-orang yang balasan bagi mereka adalah ampunan Allah dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya wa ni'ma ajrul amilin. Dan sungguh indah dan sebaik-baiklah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah tadi surat Al Imran ayat 133, 134, 135 dan 136. Allah menyebutkan surga dan Allah menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga. Baik surga di awal ayat Allah mengatakan wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin. Bersegeralah menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan dan bumi. Sungguhnya dalam bahasa Arab, ardun artinya bukan luas, tapi ardun artinya lebar. Oleh karena itu, Ibnu Tafsir mengatakan, Allah menyebutkan kalau kita terjemahkan secara terleks, maka artinya bersegeralah yang menuju surga yang lebarnya seperti lebar langit dan bumi. Kata para ulama, kalau lebarnya segitu berarti panjangnya lebih. Berarti luas surga itu lebih daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan langit dan bumi hanyalah pendekatan. Karena itulah makhluk yang paling luas yang bisa kita lihat. Padahal luas surga lebih daripada langit dan bumi. Dan langit adalah makhluk yang paling luas yang bisa kita lihat dengan kedua mata kepala kita. Ada makhluk yang lebih hebat daripada langit dan yang lebih luas daripada langit, seperti arsy Allah Subhanahu wa taala, seperti kursi Allah yang Allah mengatakan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan dan bumi. Tetapi yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita selama kita hidup ini yang paling luas adalah langit. Dan itu pun sangat luas, kita yakin langit langit sangat luas, sangat lebar. Makanya Allah sering menyebutkan bagaimana kedahsyatan penciptaan langit. Kata Allah, "Antum asyaddu khalqan am sama Apakah penciptaan kalian lebih hebat ataukah penciptaan langit yang kami bangun? Allah mengatakan was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami dan kami luaskan, sungguh kami luaskan langit tersebut. Oleh karena dalam langit ada makhluk-makhluk yang luar biasa, yang besar seperti matahari, rembulan, bintang-bintang, galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal langit dan mana ujung langit. Namun kita yakin langit sangat luas. Kalau surga itu seluas langit, sungguh sangat luas. Bumi ini nggak ada apa apa di langit. Kalau surga itu seluas langit, maka sangat luas. Bagaimana lagi kalau lebih luas daripada daripada langit? Oleh karenanya, penghuni surga yang paling rendah di yang paling rendah di surga, yang paling miskin di surga bukan yang paling miskin, artinya dia kaya raya, tapi dia yang paling rendah derajatnya daripada yang lainnya. Ternyata Allah beri kaplingan kaplingan kepada dia 10 kali lipat dunia. Ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan mengatakan inilah alamu akhirah ahli nari khurujan minha wa akhirah ahli jannati dufulan. Kata Rasulullah sungguh aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam dan yang paling terakhir masuk dalam surga. Rajulun yamshi marratan wa yakbu marratan wa tasfa'uhu an-naru marratan seorang yang terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur, terkadang dia dihantam oleh api jahanam sehingga menghitamkan wajahnya. Kalau jawaza, tatkala dia selamat dari neraka jahanam, dia iltafata ila nar, maka dia pun balik dari neraka. Baru keluar dari neraka dia selamat. Kemudian dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki, laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin." Kata dia, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Sungguh Allah telah berikan aku kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun dari zaman dulu sampai terakhir. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, saya yang paling dapat nikmat. Kenapa? Dia merasa nikmat terkala lepas dari api neraka Jahannam. Maka Allah mengatakan, "Ya fulan idhab pada kulit jannah." Wahai fulan pergilah kau dan masuklah ke dalam surga. Maka dia semangat masuk menuju surga. Tiba-tiba kata Nabi, "Yukhayyalu ilaihi annaha mal'a." Dikhayalkan kepada dia surga sudah penuh. Padahal belum. Maka dia balik dia katakan, "Ya Rabbi, wajadtu hamala ya Allah di mana ya Allah? Surga penuh." Kasihan. Surga penuh ya Allah. Kata Allah, "Itu hamba dakhulil jannah." Pergilah kau dan masuklah dalam surga. Maka dia masuk dalam surga. Setelah masuk dalam surga kata Allah, "Fa inna laka mithla dunya wa ashrat amsalha." Bagi kau di surga kaplingan luas 10 kali lipat dunia. Kata dia ketika diberitahu masuk surga dengan kaplingan 10 kali lipat dunia mengatakan, "Ya Rabbi, atas tahzi'u umin yu anta rabbul alamin. Ya Allah, kau ngejek aku pada kau Tuhan ya. Masa saya dapat surga yang luas sekali. Kau ngejek aku pada kau Tuhan ya. Tidak pantas ya Allah. Allah mengatakan aku melakukan apa yang aku kehendaki. Kata Rasulullah SAW, Dalika adana ahli jannati manzila. Inilah orang yang paling rendah di, di surga. Kepelingannya berapa? Sepuluh lipat dunia. Kalau antum jadi ini pasar apa namanya? Hah? Antum jadi Raja Pasar Kebayoran sudah lumayan. belum lagi Raja Kebayoran, belum lagi Raja Indonesia, belum lagi Raja masih kurang. Raja Saudi, bayangkan nikmatnya kayak apa. Belum lagi Raja Raja Dunia, apalagi Raja 10 dunia. Dan aku jangan sangka 10 dunia itu isinya kosongan, cuma gunung pasir, isinya kenikmatan dan panorama, panorama panorama yang sangat sangat indah, serta dengan bidadari di dalam tentunya. Baik, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Antum mau jadi penghuni surga yang paling rendah? Mau atau tidak? Hah? Siapa yang mau tahu? Bisa jadi Allah kabulkan. Siapa yang mau jadi penghuni surga yang paling rendah? Hah? Mau aja lah. Masalah <laughs> kan. Coba kita jadi penghuni apa? Untuk pede, tidak mau, padahal belum tentu masuk surga. <laughs> Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini surga tadi. Yang surga berisi dengan berbagai macam kenikmatan. Berbagai berisi dengan berbagai macam kenikmatan. Nah, bagaimana ciri-ciri penghuni surga? Ciri-ciri penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Pertama, orang para penghuni surga adalah orang-orang yang suka berinfak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa berinfak Kapan dia berinfak dalam keadaan lapang dia berinfak. Dalam keadaan sulit dia ber, berinfak. Ada orang yang berinfak dalam keadaan lapang saja. Ini bukan syirik mengusulkan. Tapi Allah menghendaki dia berinfak dalam keadaan lapang dan dia berinfak juga dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit. Bukan maksud bukan maksudnya sama jumlah infaknya tidak, tentunya berbeda. Namun tidak putus meskipun dalam keadaan sulit. Kalau dia dalam keadaan lapang dia berinfak misalnya satu juta dalam keadaan sulit bolehlah seratus ribu atau sepuluh ribu yang penting infaknya jalan jalan terus orang yang berinfak adalah orang yang yakin bahwasanya Allah akan beri balasan Rasulullah SAW bersumpah dan mengatakan mana kosa sadaqatun min ma. kata Rasulullah SAW bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta yang sumpah Nabi SAW namun kita ragu Bagaimana Ustaz kita sudah sedekah kami sedekah uang kita berkurang? Kata Nabi tidak tidak berkurang. Terus bagaimana itu urusan Allah? Rasulullah sudah janji dan bersumpah menjamin bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Bagaimana tambahnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ya bin ada anfik unfik alaih oleh anak ada berinfak lama kau akan infak kepada Maka Allah akan infak infak kepada Oleh karena seorang di antara ciri penghuni surga dia berusaha berinfak dan dia harus tahu rasa kulitnya. Karena rasa pelit ini musibah. Musibah. Orang pelit ini musibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dibebaskan dari sifat pelit, maka dia orang-orang yang beruntung. Dia adalah orang-orang yang yang beruntung. Oleh karena itu Rahman bin Auf radhiyallahu anhu seorang yang sangat kaya raya dari kalangan pasahat, para sahabat. Dan dia terus berinfak, semakin dia berinfak Allah tambah hartanya. Suatu hari Abdurrahman bin Auf tawaf di Ka'bah. Kemudian dia berdoa selama muka Ka'bah dia mengatakan Allahumma kini syuhan nafsi. Ya Allah jagalah aku dari sifat pelit, ya Allah jagalah aku dari sifat pelit. Selama tawaf dia berdoa dengan doa tersebut. Ada seorang tabi'in yang benar, dia tidak kenal sih ini orang ini Abdurrahman bin Auf, dia tidak kenal. Namun dia heran orang ini kenapa doanya selalu demikian? Allahumma kini syuhan nafsi, ya Allah jagalah aku dari sifat pelit. Maka tabi'in ini menyangka ini orang pelit. Menyangka Abdurrahman bin Auf orang pelit, makanya berdoa supaya tidak tidak Tidak, dia orang paling dermawan. Namun dia tidak ingin ada sifat pelit sama sekali dalam dalam dirinya. Meskipun dia sudah dermawan sudah luar biasa. Oke, makanya Allah Subhanahu wa taala kalau anda, anda ingin jadi penghuni surga, paksa diri anda untuk berinfak. Saya tidak menyuruh infak seluruh harta, tidak. Tapi ada yang anda sisihkan untuk tabungan anda di akhirat. Ya, kalau Anda tidak menyisihkan, mana taruhan Anda itu ada. Harta yang Anda pakai itu tidak akan Anda bawa. Yang Anda tabungkan, yang Anda infakkan, itulah yang Anda simpan di, di akhirat. Oleh karenanya, tatkala Aisyah radhiyallahu taala membagi-bagi kambing yang disembelih oleh Nabi SAW, dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangga kepada orang lain. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, maka kiaminha, wahai Aisyah, masih adakah dari kambing yang tersisa? Kata Aisyah, Ma baqiya minha illa katifaha. Ya Rasulullah seluruhnya sudah dibagi, tidak ada yang tersisa. Yang tersisa cuma pundak kambing yang belum dibagi. Kata Rasulullah SAW, baqiya kulluha illa katifaha. Justru yang disem yang disumbangkan seluruhnya itu yang tersisa, yang belum dibagikan itu yang tidak tersisa. Benar atau tidak? Kalau antum menyumbang antum bersedekah itu yang tersisa di akhirat atau tidak? Itu yang tersisa. Yang antum tidak sumbangkan, yang tidak antum keluarkan di jalan Allah itu tidak tersisa, cukup di dunia antum rasakan. Antum kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Antum meninggal antum tidak bawa seluruhnya. Oleh karena harus harta tersebut harus diolah. Disalurkan kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Di antaranya disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum meninggal harta begitu banyak. Sudah selesai. Kalau anak-anak antum tidak berbakti repot. Kalau anak antum berbakti, harta tersebut diolah kemudian ya misalnya dikirimkan pahalanya untuk antum ini alhamdulillah. Tapi yang kedua, ya, yang kedua ciri-ciri penghuni surga adalah al-kadhimin al yaitu orang-orang yang meredam amarah. Orang-orang yang meredam amarah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kelihatan yang meredam amarah adalah perkara yang sepele. Ternyata tidak sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata meredam amarah merupakan salah satu ciri dari penghuni surga. Dan dia merupakan akhlak yang sangat mulia. Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa syadidu bizur'ah, bisur'ah." Bukanlah seorang yang kuat adalah orang yang pandai berkulat, pandai berkeras. Inna masyadidu man yamliku nafsahu indal ghadab, tetapi orang yang kuat, orang yang kokoh adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika sedang marah. Oleh karenanya, meredam amarah merupakan akhlak yang mulia. Ada seorang sahabat datang menemui Nabi. Dalam hadis yang masyhur dia berkata, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Kata Rasulullah SAW, La jangan kau marah. Farad jajah. maka dia ulangi lagi, dia mengatakan, Ya Rasulullah, aus ini, berilah wasiat kepada aku. Seakan-akan sahabat ini tidak puas dengan wasiat Nabi, jangan marah. Dia ingin mencari wasiat yang lebih keren, yang lebih bagus. Maka jawaban Nabi sama, La takdob, jangan marah. Dia ulangi lagi, Farad jajah mirar, dia ulangi lagi tiga kali, Ya Rasulullah, aus ini, berilah wasiat kepadaku. Dan Rasulullah SAW, jangan marah. Inilah wasiat yang pernah ada seorang sahabat minta sampai tiga kali, jawabannya tidak berubah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dalam versi yang lain seorang sahabat datang menemui Nabi SAW. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, dulani ala amali yudhikulunil jannah wala itu tukfir alaihi. Kata dia, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku suatu amalan yang masukkan aku dalam surga namun jangan banyak-banyak." Orang ini ingin masuk surga dengan beramal tapi tidak boleh amalannya banyak-banyak. Dia ingin amalan yang praktis masuk surga. Maka dia pesan ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku amal soleh kalau saya lakukan masuk surga dengan catatan jangan banyak-banyak. Kata Rasulullah SAW tidak takut, jangan marah, walakal jannah. Jangan kau marah, kau jangan marah, maka kau masuk Ada lagi orang datang mengatakan, Ya Rasulullah, Dullani ala amalin yubaiduni min ghadabillah. Ya Rasulullah tunjukkan aku satu amalan yang menjauhkan aku dari kemurkaan Allah. Kata Rasulullah SAW, la takut, jangan kau Maka kau akan dijauhkan dari murka Allah SWT. Oleh karena hadirin kita Subhanahu wa taala, sifat mudah dan amarah itu sifat yang yang mulia. Sifat yang yang mulia dan merupakan sebab seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Rasulullah SAW memberikan ya trik-trik supaya kita bisa meredam amarah. Di antara trik-trik tersebut Rasulullah SAW menjelaskan jika seorang sedang marah, kalau lagi berdiri maka duduk. Kenapa kalau dia lagi marah lagi berdiri banyak piring yang bisa dilemparkan, banyak pisau yang bisa diambil. Kalau dia duduk nggak terjangkau, nggak terjangkau. Kalau dia duduk masih malam lagi, maka dia apa? Berbaring. Tidur, biar terlupa itu semua malam. Lihat contoh yang pernah dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib pernah marahan sama Fatimah. Suatu hari Rasulullah SAW datang mengunjungi Fatimah di siang hari bolong dan waktu tersebut sengaja dipilih oleh Nabi karena biasanya suami ada di rumah. Sekalian menyinggung anaknya, sekalian menyinggung menantunya Ali bin Abi Thalib. Ternyata di siang hari tersebut Ali bin Abi Thalib tidak ada di rumahnya. Maka Rasulullah SAW merasa punya firasat ini masih ada masalah. Maka Rasulullah SAW tanya kepada putrinya Fatimah. Rasulullah SAW tidak mengatakan aina zaujuki di mana suamimu. Tidak begitu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga tidak bertanya mana Ali tidak, tapi Rasulullah SAW mengatakan aina ibnu Ahib, di mana putra saudara. Artinya ini menunjukkan kerabat bahwa si Ali bin Abi Thalib itu bukan hanya suamimu tapi dia juga kerabat kerabatmu. Maka kata Rasulullah SAW, mana kerabatmu? Agar diingatkan kepada Fatimah bahwasanya Ali punya dua hak dia sebagai suami dan juga sebagai apa? Kerabat yang harus disambung silaturahmi. Maka Fatimah mengatakan, karena baini wa bainahum syai'." Fa kharaja mughdaban. Kata Fatimah, "Tadi ada sesuatu terjadi antara aku dengan dia." Kemudian Ali keluar pun dalam kondisi marah. Kemana Ali pergi? Ali radhiyallahu anhu tatkala marah, dia pergi ke masjid. Kemudian dia tidur di masjid. Tidur di masjid. Dia tidak macam-macam. Dia datang ke masjid atau apa? Tidur menenangkan diri. Tentunya kalau dia sebelum tidur mungkin dia berwudu, mungkin dia sholat apa? Tahiyatul masjid. Ini yang kita persangkakan pada anda. Meskipun tidak disebut dalam riwayat. Tetapi dia pergi ke masjid dan dia tidur di masjid. Berarti apa? Dia berwudu, kemudian dia sholat dua rakaat, kemudian dia tidur. Datang Rasulullah SAW ke masjid cari Ali bin Abi Thalib. Kemudian ternyata di tubuh Ali bin Abi Thalib banyak pasir. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Kumi ya abaturak, wahai orang yang ada tanah atau pasir, bangunlah. Ali pulang selesai urusan, tidak ada masalah. Dia Ali bin Abi Thalib waktu marah-marah, dia tidak kemana-mana, tidak ke pasar, ya. <laughs> dia kemana? Ke masjid. Nah, pasar tempat yang paling disukai oleh siapa? dia tidak. Ini benar atau tidak? Kenapa? Karena banyak orang kebualan. Kebualan itu bahasa Inggris artinya apa? Bahasa Bangkok suka nipu. Banyak orang kebualan di pasar pembohong. Oh, misalnya beli murah sekali, apa namanya untungnya sedikit sekali. Saya ini nggak ada untungnya, cuma modalnya aja ambil, padahal untungnya banyak. <laughs> Apalagi untuk demi Allah, demi Allah saya untung cuma sedikit ya, cuma lima ribu ya, lima ribu kali lima maksudnya. Intinya banyak kebohongan di pasar. Maka yang Ali bin Abi kalau seorang suami sudah marah sama istrinya, begitu keluar rumahnya pasti setan datang banyak. Ayo ceraikan punya istrinya, Istrimu sudah tua, sebentar lagi expire. Pokoknya masih banyak ya kembang-kembang yang belum dipetik. Masih banyak gadis-gadis yang menanti. Masih banyak janda-janda yang menjerit. Tinggal aja. Setan datang begitu nyuruh suami menjelawat menceraikan. Maka Ali bin Abi Thalib pergi ke tempat yang dicintai oleh Allah. Di mana nih? Di masjid yang tidak ada setan. Ya, kalau kita pergi ke pasar ketemu teman-teman cerita oh mana di panas-panas sama teman-teman. Udah cerain aja, cerain. Pergi ke masjid tidur. Hilang emosi sudah selesai pulang balik. Kalau karena keluar kalau emosi kalau bisa duduk duduk kalau nggak bisa tidur. Di antara juga berwudu. Innal ghadab min asyaitan wa inna asyaitan khuliqa min nar. Kata Rasulullah SAW, marah itu dari siapa dan syaitan tercipta dari api. Maka jika seorang marah berwudhu berwudhu karena Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan ya, emosi dari syaitan. Syaitan ini kita emosi. Kenapa kalau seorang sudah emosi tidak terkendali, setan bisa mendidik dia untuk melakukan apa saja. Banyak perkalian, banyak pembunuhan, banyak perceraian gara-gara apa? Marah. Makanya sahabat waktu diberi wasiat untuk tidak marah sampai tiga kali mengatakan, "Fafakartu hina maqala hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fawajadtu anna qabat yajma'u syarra kullahu maka saya pun renungkan tatkala Nabi mengulang-ulang jangan marah jangan marah jangan marah maka saya dapat ternyata kemarahan mengumpulkan segala keburukan segala keburukan banyak lelaki yang menjatuhkan talak tiga pada istrinya setiap menyesal dan saya sering sekali ditanya seperti ini Ustaz saya sudah terlanjur jatuhkan talak tiga kenapa emosi Sebab itu dan kebanyakan orang yang menceritakan istrinya menyesal Kenapa dia waktu menceraikan dia tidak ber, tidak jernih pikirannya, sedang emosi, sedang kalah, sehingga dia langsung menjadi kasir tanpa pikir panjang. Saya tidak pernah, saya tidak pernah ya, ada orang datang kepada saya, kecuali satu orang. Lainnya nggak ada, lainnya datang kepada saya, Ustaz, saya ceraikan istri saya. Semuanya menyesal. Tidak ada yang datang, Ustaz, Alhamdulillah, saya sudah ceraikan istri saya. Ada satu orang. Tapi kayaknya dia jadi juga. Tapi semuanya rata-rata menyesal. Kenapa? Buktikan bahwasanya waktu mereka menjelekan dalam kondisi apa? Maksudnya sehingga Sudah tahu tiga, kan? anak-anak kasihan, tidak bisa lagi kembali kepada istri, masih cinta istri, istri masih masih cinta sama dia. Cinta pertama tidak bisa terlupakan, tapi nggak bisa kembali lagi. Yang kasihan siapa? Menderita dia, istri yang menderita, anak-anak lebih menderita. Nah, karena emosi. Oleh karenanya, para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala kalau sedang emosi maka berwudu karena emosi dari syaitan. Di antara wasiat Nabi ketika seorang sedang emosi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau salah seorang sedang emosi maka diam, jangan ngomong. Diam jangan ngomong. Tadi perceraian banyak sama suami dan mangkel, dia mau ngomong, jangan ngomong. Ente kalau mau cerai kan tunggu tenang dulu. Lagi marah jangan ngomong. Ente pun nasihat tidak akan tidak akan bagus, istri tidak akan tidak akan mendengar. Kenapa lagi emosi? Ada orang ke masjid, sebelum ke masjid sholat subuh bangun istrinya. Istriku bangun sholat subuh, kata istrinya iya iya mas pergi aja dulu. Pergilah dia ke masjid sholat subuh. Setelah pulang istrinya masih tidur. Dia emosi langsung bilang kamu saya cerai. Istrinya tidur salah atau tidak? Salah. Namun dihukum dengan cerai tidak benar. Masa gara-gara seperti ini kemudian apa? Dicerai. Kenapa dia sedang emosi? Dia sedang emosi. Oleh karena jika seorang sedang emosi jangan berbicara, jangan dengar perkataan sebagian orang kamu luapkan emosimu, jangan, tidak, tidak benar. Orang sedang emosi itu api sedang menyala, jangan dikeluarkan api tersebut, semakin meledak-ledak, semakin mengerikan, berteriak-teriak semakin setan semakin masuk dan akan berlanjut pada pemukulan dan pembunuhan dan yang lainnya. Kemudian di antara hal yang bisa membuat seorang menahan amarah, ingat ayat seperti ini. Wal kadhimin al dan orang-orang yang meredam apa? amarah. Ingat barang siapa berada amarah, Allah dijadikan surga. Allah dijadikan surga. Tidak ada yang bisa dijadikan lebih daripada daripada surga. Saya ingat waktu saya masih di Universitas Islam Madinah di awal tahun, ada guru saya marah sama seorang Afrika. Marah dia sama seorang Afrika. Maka teman saya Afrika tersebut karena dimarahin dia maju ke depan kelas. Langsung mendatangi guru tersebut. Kata dia, ya Syekh, wal kadhibin al Ya Syekh, akhirnya Syekhnya jadi marah. ليه الناس اللي نتبقى الله ده القرقرة إن هو عمل إيه ولا فديك ترفعش عليه إيمان tidak jadi marah kemudian juga ingat hadis Nabi SAW man kadzaba ghaidan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'ahu Allah yawm al-qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi al-huri sya'a Oh kama soalnya Nabi SAW Kalau SAW barang siapa meredam amarah Pada dia mampu untuk melampiaskannya Ingat, pada dia mampu untuk melampias Melampiaskannya Kalau tidak mampu ya dan cerita Dipukul orang, orang yang gede tidak berani melawan Ini terpaksa tidak marah Tapi kita bicarakan orang yang dia mampu marah Dan mampu melampiaskan amarahnya Namun dia redam kata Allah Subhanahu Wa Taala Maka Allah akan memberikan dia pada hari kiamat Allah panggil dia di depan banyak orang Lalu Allah buat dia memilih bila dari mana saja yang dia sukai ini faedah dari apa? Misalnya amanah. Makanya kalau antum lagi istri lagi marah-marah, bikin antum bikin antum marah sama istri, antum bilang istriku saya sabar istri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akan marah akan disuruh pilih dari. <laughs> istri kalau mana? Memang saya nggak laku lagi ya, nggak laku. Saya pada hasilnya Allah Subhanahu oleh karena jangan marah amarah, benar amarah, pahalanya bisa. Ciri berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala wal afina alinas, orang-orang yang memaafkan orang lain. Dan sifat ini, sifat memaafkan orang lain adalah sifat yang tidak akan muncul kecuali tatkala antum dizalimi. Sifat ini muncul kalau antum dizalimi, kalau antum tidak dizalimi maafkan siapa? Justru Allah menantang antum untuk bisa memaafkan kapan tatkala antum dizalimi. Kenapa? Karena kalau orang dizalimi sulit memaafkan. Sakitnya di mana? sakitnya di sini. Makanya kalau sudah sakit susah untuk apa? Maafkan. Nah Allah tawarkan eh, bahwasanya di antara sifat yang mulia maafkan. Kapan tak kalau kita dibalik? Kalau ustaz kalau kita balas tidak mengapa kalau ente balas. Tidak berdosa kalau ente balas yang semisal. Tapi ini tidak dapat pahala. Kalau seorang dizolimi ada tiga sikap yang mungkin dia lakukan. Kalau ada seorang dizolimi ada tiga sikap yang mungkin dia lakukan. Sikap pertama dia balas sebagaimana kezaliman yang dia rasakan maka dia tidak berdosa. Boleh. Sikap yang kedua dia memaafkan ini paling afdal. Dan sikap yang ketiga dia balas lebih daripada kezaliman tersebut maka dia berdosa. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran tiga sifat ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan balasan keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Yang pertama, Anda boleh balas. Kata Allah SWT dalam ayat yang lain, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian membalas maka balaslah sebagaimana kalian dizalimi. Wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Namun kalau kalian bersabar maka itu lebih baik. Kalau ada orang bilang sama antum, wahai fulan antum anjing. Kita boleh jawab, ente eh, juga anjing. Dosa atau tidak? Tidak. Kenapa kita jawab dengan yang semisal? Tapi kalau ente tambah ente bilang ente anjing rabies, ah ini dosa. ah, berdosa atau tidak? Berdosa karena jawaban kita lebih daripada yang dia katakan. Boleh dia bilang ente rabies, bapak ente, ibu ente, nenek ente, kakek ente itu di semuanya rabies. Ini dosa. Kenapa? Karena kita bahas dengan berlebihan. Tapi kalau ente jawab ente anjing maka selesai. Ente ada kepuasan ada karena bisa balas, tapi nggak dapat pahala. Dan kebanyakan orang kalau malas dia tidak balas sewajarnya, seringnya lebih. Seringnya apa? Lebih. Makanya kalau orang ngomong kita misalnya, eh ente, ente pendusta, ente ini, ente kurang ajar. Tahu kita dengar dia jatuh dari motor kita, alhamdulillah, kuas. Kita senang kalau dia apa? Celah. Kenapa? Karena kita punya sifat ingin dibalas lebih daripada kezaliman yang dia lakukan. pada dilarang oleh Allah. Allah hanya boleh menyuruh kita balas sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukan. Kalau kita balas, justru kita yang mendolimi sekarang. Tadinya kita ditolimi, sekarang berbalik kita men mendolimi. Nah, kalau kita memaafkan, kita dapat pahala. Memang berat. Karena ini perkara yang berat, maka pahalanya juga berat. Ciri penghuni surga. Ciri penghuni surga, maafkan orang orang lain. Al-Ghani berhati-hati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau antum dizalimi orang, maka sabar. Carilah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memaafkan, maka dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum punya banyak dosa, banyak dosa kepada Allah, banyak dosa mungkin kepada orang lain. Nah, kalau Anda memaafkan orang lain, berarti Allah telah membuka pintu pemaafan bagi Anda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa liya'fu wa liyasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Maafkanlah dan berlapanglah dada, apa kau tidak ingin Allah mengampunimu? Ini dalil barang saya memaafkan, dia akan dimaafkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antum kalau memaafkan, antum lebih bahagia. Saya katakan memang kalau orang membalas ada kelezatan, tetapi dia memaafkan kelezatan yang lebih indah. Kenapa dia bisa tidur dengan tenang? Dia jadi konsentrasi untuk beramal soleh. Dia tidak dia tidak pedulikan dengan omongan orang. Tapi kalau anda selalu ingat ingin balas dendam, anda yang susah. Coba kalau mau tidur, kemudian hati kita ini kecil kalau diisi dengan berbagai macam dendam, kasihan hati kita. Sebelum tidur nih kurang ajar ya. teman saya kemarin datang kurang ajar ya. Jadi mikir kita mau ya. kurang lagi dendam Sampai terkadang kita ribut sama keluarga kita karena kita kurang ajar. Terkadang aduh ibu itu gimana? Jadi mikir jengkel. Tidak puas kalau belum membalas. Akhirnya apa? Cepat tua, akhirnya kena stroke, kemudian apa? Meninggal dunia dalam keadaan menyesal. <laughs> Tapi kalau anda memaafkan, sudah manusia sudah tak takdir itu maka tidak tidur tenang. Sekarang psikologi itu sangat anak Hmm. Karena ada orang sibuk balas dendam, sibuk balas, sibuk balas, sibuk balas, sibuk balas. Akhirnya nggak sempat-sempat juga poligami. <laughs> bisa waktu ngurusin orang. bisa waktu apa? Ngurusin orang. Ya waktu ini berharga. Kalau orang punya masalah, dia suruh dia diam, dia suruh dia cinta sama ini, tidak susah, tidak gampang. Dia benci sama ente, ente, ente baik, biarin aja. Hati urusan Allah Subhanahu wa taala. Memaksa dia sayang sama ente belum tentu dia mau. Ya sudah biarin aja untuk urusan dia, kita harus ibadah kita baik-baik, perbaiki dia mau maaf, cuma ini aja. benar yang memaafkan itu berat namun mendatangkan kelezatan. Saya pernah ketemu orang, dia suka marah-marah teman saya. Dia marah sama teman saya yang lain, kemudian dia doain kejelekan. Dia bilang itu si fulan itu kurang ajar, tiranda. Semoga Allah merapatkan dan meninggikan kuburannya. Padahal orang itu belum mati. <laughs> Sudah didoain kalau mati disingkirkan apa? Kuburannya sakit jengkel. <laughs> Eh, buat apa ya? Sudah maafin ya, kan saya Ya, boleh tapi sebentar setelah itu maafkan. Kalau dipikir-pikir, itu tidak akan kembali. Apakah ini marah-marah kemudian dia jadi mencintai? Itu tidak akan. Sudah, biarin aja. Lekarannya di antara sifat yang mulia adalah memaafkan. Maka contoh yang paling indah dalam hal ini kalau kita bicara tentang hal ini contohnya banyak sekali. Rasulullah yang luar luar biasa. Tapi saya ingin contohkan seperti saya ucapkan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah yang punya risalah judulnya 20 sebab bukan judulnya tapi isinya 20 sebab kenapa kita harus maafkan. Dan dia benar-benar memaafkan orang yang berbuat salah kepada pada beliau. Ya, rahimahullah taala. Ya sampai-sampai Ibnu Qayyim dalam kitabnya uh, dalam kitabnya Madarij Salihin menyebutkan qala ashabi al kibar berkata sebagian sahabat Ibnu Taimiyah Allah la wajidtu anni li ashabi kaibni Taimiyah li a'da'i saya berangan-angan bisa berbuat baik terhadap teman-teman saya sebagaimana baiknya Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuhnya Kenapa Ibnu Taimiyah sering mendoakan musuh-musuhnya untuk baik? Sering mendoakan kebaikan, sering mendoakan ampunan bagi musuh-musuhnya. Sementara kita saja sama teman-teman jarang doain teman-teman, ya atau tidak? Saya tanya sama untuk jujur, jujur ya. Coba yang sama-sama di pasar angkat tangan. Yang sama-sama di pasar sini angkat tangan, coba. Angkat tangan kenal. Yang kenal, antum kenal sama dia? Pernah doain? Pernah. Sering? Enggak. <laughs> Jangan jarang Doanya, ya Allah ampunilah kaum muslimin. Dia juga kaum muslimin. <laughs> Saya maksudnya sebagai teman aja jarang, jarang. Padahal kadang teman dekat teman pengajian kita kan jarang doa kejarannya. Ya besok kalau dia mati saya bilang ya Allah mati dia. Cukup satu hari dua hari besok sudah nggak doain lagi. Bagaimana sih Mas Santemia sering mendoakan musuh-musuhnya. Satu hari ada musuhnya yang suka mengkafir-kafirkan dia meninggal. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah datang kepada Ibnu Taimiyah dengan menyampaikan kabar gembira kata dia, "Fabasyartu, saya kabarkan gembira kepada Ibnu Taimiyah bahwa ini sudah meninggal dunia." Ibnu Taimiyah bentak saya kayak Ibnu Qayyim. Kenapa kau gembira dengan kematiannya? Maka Ibnu Taimiyah segera menuju ke rumah musuhnya dan berkata kepada istri dan anak anak anggap saya sebagai bapak kalian. Apa yang kalian perlukan saya berikan. Coba ada orang seperti berat. Contoh lagi cerita yang disebutkan dari Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salihin. Cerita yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Tahu Ibnu Katsir? Penulis tafsir apa? Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Dia sebutkan bagaimana Ibnu Taimiyah sangat maafkan. Ada seorang sultan namanya Sultan Ibnu Qalaun. Sultan Ibnu Qalaun ini punya menteri-menteri yang benci sama Ibnu Taimiyah. Mereka sering mengganggu Ibnu Taimiyah, maka mereka berfoto untuk bunuh Ibnu Taimiyah, dianggap kafir. Maka sang raja dia tidak bunuh Ibnu Taimiyah, hanya dipenjarakan. Dipenjarakan kamu tidak dibunuh. Nah, suatu saat datang seorang namanya Jeshurkir. Jeshurkir ini menyerang kerajaan Ibnu Ibnu Qalaun. Sultan Ibn Qulaun diserang akhirnya direbut sehingga sananya. Kaburlah Ibn Qulaun pergi karena dia terusir dari kerajaan. Tak Tatkala Jasyir naik tahta, menteri-menteri yang mengkafirkan Ibn ini mendekat kepada raja yang baru, berkhianat. Mereka mendekat kepada raja yang baru. Tak Tatkala mereka satu dengan raja yang baru, raja lama Ibn Qulaun tahu dan dia benci kurang ajar ke menteri-menteri saya. Maka dia kumpulkan kekuatan untuk merebut kembali singgasananya dan dia berhasil. Dia serang lagi, dia nyebut lagi, rebut lagi sana. Waktu dia berhasil jadi raja lagi, menteri-menteri ini kembali lagi sama dia. Ini kurang ajar, namanya dia jengkel. Dia jengkel sekali. Maka bagaimana agar dia bisa balas orang-orang ini? Tatkala mereka sedang kumpul sama dia, dia bebaskan Ibn Taimiyah di hadapan mereka. Ibn Taimiyah dikeluarkan dari penjara. Maka dia sambut dia peluk Ibn Taimiyah di depan mereka supaya mereka jengkel. Kemudian dia keluarkan kertas. Ini disebut ada itu Katsir dalam kitabnya al di Dikeluarkan kertas, kertas itu isinya apa? Kertas itu isinya fatwa mereka-mereka ini bahwasanya engkau kafir oleh Ibnu Taimiyah. Sekarang bagaimana menurut saya apain mereka ini? Subhanallah, Ibnu Taimiyah mengatakan, "Fafahimtu, saya paham orang ini sedang di puncak-puncak kemarahan dan ingin bersendam." Kalau Ibnu Taimiyah bilang penggal, dipenggal semuanya. Kenapa kan pengkhianat semuanya? Namun Ibnu Taimiyah tatkala kalau dia marah malah dipuji-puji. Dia mengatakan, "Jangan wahai sultan, mereka ini adalah pegawai-pegawai terbaik yang ada. Kalau mereka diusir, mereka dibunuh, siapa penggantinya? Terus saja masih marah, terus dipuji-puji sampai akhirnya dimaafkan mereka. Oleh karenanya musuh Ibnu Taimiyah mengatakan kami heran dengan Ibnu Taimiyah. Kami berusaha untuk membunuh dia, kami tidak berhasil. Tapi kalau dia mampu untuk membunuh kami, dia Dimaafkan, maafkan Siapa yang hatinya seperti itu? Siapa yang sedang bermusuhan dengan temannya kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah si pula yang telah mencaci maki saya. Siapa yang pernah begitu? Susah kan? Kita ya Allah matikan dia ya Allah. ya, kita langsung emosi kalau orang makin ya Allah, aku tak tahan ya Allah. Paling tidak beri pelajaran ya Allah patahkan kakinya. ini Taimiyah tidak dimaafkan langsung. Dan cerita yang paling menakjubkan adalah kisah Ibnu Taimiyah Al-Bakri. Al-Bakri ini dia memandang dia berpendapat boleh meminta kepada Nabi meskipun Nabi sudah meninggal. Ini kesyirikan. Minta kepada Nabi Nabi sudah meninggal, tidak boleh. Syirikan. Maka Ibn Taimiyah menulis sebuah buku judulnya Ar-Rad Al-Istighatha fi Rad al-Bakri. Bukunya tebal, saya punya dua jilid. Bantahan terhadap pendapat Al-Bakri. Al-Bakri ini jengkel dengan Ibn Taimiyah. Satu hari Ibn Taimiyah lagi jalan maka dia berjalan dengan murid-muridnya lalu mereka mengeroyok Ibn Taimiyah. Dipukul Ibn Taimiyah sampai tersungkur jatuh. Waktu Ibn Taimiyah jatuh datang prajurit-prajurit negara, kedapatan mereka mereka pun kabur. Waktu mereka kabur, Para prajurit tidak mengejar mereka, dipanggil mereka, jangan kejar mereka. Jangan kejar mereka. Kalau kalian mengejar mereka karena aku, saya sudah maafkan mereka. Langsung detik itu juga. Kalau mereka kalian mengejar mereka karena aku, maka saya sudah maafkan mereka. Kalau kalau kesalahan mereka berkaitan dengan hak Allah serahkan kepada Allah. Kalau berkaitan dengan hak saya, saya sudah maafkan. Mereka kan tidak, kamu harus mengejar. Tapi ini saya sudah sampaikan. Terserah kalian kalau kalian tidak mau dengar aku. Akhirnya mereka tidak mau dengar dan mereka menjadikan Al-Bakri sebagai buronan, dicari-cari oleh kerajaan. Al-Bakri dia pintar, waktu dia dicari-cari dia sembunyi di rumahnya Ibnu Taimiyah. Akhirnya Ibnu Taimiyah lapor ke raja memberi syafaat agar orang ini dimaafkan. Ini dimaafkan. Siapa tadi ini? Yang ini pernah ada. Oh. Oleh kerajaan. Kenapa dia merasakan kelezatan berkala memaafkan? kalau memaafkan sudah santai, tidak sakit. Kalau kau ente pikir terus pusing, nggak ada faedah. Ente pikir kalau dia lebih senang kalau ente pusing. Kalau ada, ada orang cuci maki ente, ente terlihat pusing, dia tambah bahagia. Tapi kalau ente cuek, dia setengah mati. <laughs> orang ini, orang ini dimaki-maki saja. Ya, Santai aja, dia setengah mati, setengah mampus ya. Oke, karenanya sudah, kalau orang zalimi antum, mau maki antum, cuekin aja. Cuekin aja. Kalau ada hak antum yang diambil, akan dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat. Tidak ada hak yang hilang. Tidak ada yang yang hilang. Dan itu memang sedih. Contohnya seperti ada seseorang saya tahu, ya seorang dia punya tanah. Bapaknya punya tanah, bapaknya udah meninggal. Tanahnya dikapin sama orang. Orang tersebut misalnya punya pendudukan. Orang tersebut misalnya punya senjata. Mau dia rebut ngapain ribut-ribut? ribut tadi apa? Pergi ke pengadilan, bayar lagi belum tentu dapat dan macam-macam. Udah biarin aja, biar aja. Rezeki Allah masih luas. Dan tidak akan hilang di akhirat kelak pasti Allah kembalikan. La tu'addanna al-huququ ila ahliha yawm al-qiyamah. Kata Allah kata Rasulullah SAW, seluruh hak-hak akan dikembalikan pada hari kiamat. Sudah tentu. Kalau ente dimaki-maki dihina-hina, ente itu sederhana alhamdulillah. Ada orang menghina saya, berarti dia transfer kebaikannya kepada saya. Selesai. Semoga Allah maafkan dia. Terus apa urusan? Kalau ente pikir tidak ada faedahnya. Kalau ente ingin selamat dari perkataan orang, itu orang gila. Kata Ibn Hazm rahimahullah, siapa yang ingin selamat dari perkataan celaan manusia dia orang gila. Enggak mungkin seorang selamat dari cercaan apa? Orang lain. Ente baik orang yang buruk celaannya. Jangan kata ente Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan makhluk ciptaannya. Orang-orang Yahudi mengatakan Allah Ya Allah maglula, Allah tangannya terbelenggu. Orang-orang Yahudi berkata, "Inna Allah Fakir wa nahnu ya Allah miskin, kami yang kaya. Ini yang bilang siapa orang? Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Allah capek pada hari Sabtu, ciptakan lagi dan bumi enam hari, hari ketujuh Allah istirahat karena capek. Allah bantah bahwa masalahnya Nabi Kami tidak pernah capek. Bayangkan Tuhan dibilang apa? Capek. Kalau kita jangankan kita Tuhan, seandainya kita malaikat langsung kita kirim petir. Kurang ngajarin, sudah saya ciptakan kamu. Tapi Allah tidak. Allah kasih udur dan Allah mengirimkan Rasul untuk mendakwahi mereka. Allah saja pencipta alam semesta ini tidak selamat dari cercaan makhluk yang sangat hina dan rendah. Nabi Muhammad SAW manusia paling mulia yang pernah ada di alam semesta. Yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang ketuknya siapa? Rasulullah SAW. Semua nabi nunggu yang ketuk surga siapa? Rasulullah. Tidak selamat dari cercaan. Dikatakan orang gila, dikatakan dukun, dikatakan penyihir, dikatakan apa? Eee, eh, Pengikut hawa nafsu zaman sekarang bilang dulu apa Muhammad istrinya sampai sembilan pengikut hawa nafsu. Orang menghina Rasulullah SAW. Antum dari dari dari tidak pernah dikatakan tidak ada satu ada dari dikatakan penyihir, dikatakan dukun. Nah, kalau dikatakan pendusta ya, mungkin dikatakan dai cari dunia mungkin ya, tapi dai dikatakan penyihir dukun ya. Artinya dari teman-teman ada yang sampai pada tingkatan seperti itu. Nah, kalau Allah tidak selamat, Nabi tidak selamat, para ulama tidak selamat, ente ingin selamat dari cercaan, maka orang yang mengharapkan tidak dimusuhi oleh manusia itu hanya orang orang gila. Oleh karenanya sudah, jangan urusi, jangan gubris, jangan gubris. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, seorang tatkala dikata-katain oleh orang lain, dia tidak akan mendapatkan kemudaratan kecuali sejauh mana, sekadar mana dia gubris itu cercaan orang. Semakin dia tidak gubris, semakin dia bahagia. Semakin dia gubris, semakin banyak kemudaratan yang akan sampai pada pada dia. Sehingga dia tersibukkan untuk membalas, tersibukkan untuk pusing, banyak maslahat-maslahat yang akhirnya terlalaikan. Lupa ngurus anak, lupa ngurus istri dan macam-macamnya. Oleh karenanya, tatkala Anda di zolimi, ingat, ada satu sifat yang merupakan sifat penghuni surga, itu apa? Memang, maafkan. Memang sakit, memang berat, tapi barang, barang siapa yang melakukannya, maka dia akan termasuk dari penghuni surga. Sudah bisa tuh? Eh? Ya? Terakhir ya, sifat terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah." Dan orang-orang yang tatkala mereka melakukan perbuatan keji fahisha. Fahisha itu dititlakkan kepada zina atau semisalnya. Barang siapa yang melakukan zina atau semisalnya, kemudian dia ingat kepada Allah dan fastaghfaru dan bersegera minta ampun, maka ini ciri penghuni surga. Maka di antara luasnya rahmat Allah, Allah tidak pernah kasih syarat. Barang siapa yang masuk surga nggak boleh berdosa. Ini nggak ada syarat begini. Ini syarat batil nggak ada. Allah tidak pernah beri syarat. Allah tidak pernah beri syarat kalau masuk surga nggak boleh berdosa nggak ada. Bahkan Allah tidak pernah beri syarat barang siapa yang masuk surga nggak boleh dosa besar. Itu juga nggak ada. Ustaz, orang dosa besar boleh masuk surga? Boleh. Kalau dia segera bertobat kepada Allah Ustaz, saya pernah berzina, azabillah Apakah saya bilang surga? Bisa kalau kau segera bertobat. Ini dalam ayat Allah mengatakan, "Walladzina idza fa'alu fahishah." Orang-orang tatkala berzina dan semisalnya, dia mau takut langsung kepada Allah Subhanahu Yang jadi masalah dia berzina tidak tidak bertobat-tobat, tahu-tahu mati dalam kondisi berzina. Mati dalam kondisi belum bertobat. Ini yang jadi masalah. Tapi kalau dia bertobat, bertobat kepada Allah, meninggal dunia maka Allah terima tobatnya. Dosa sebesar apapun Allah akan maafkan. Selama seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun. Ada orang tanya sama saya, Ustaz, kalau kita ingat ya, kalau kita pernah berzina jangan cerita sama orang, haram. Tidak boleh, jangan pernah saya dulu berzina, jangan cerita meskipun cerita masalah, jangan cerita. Itu aib harus ditutup. Jangan cerita. Apalagi dilanggar banggakan Kalau kita mau tanya sama orang pakai kata ganti orang ketika Ustaz ada orang begini begini begini. Jangan bilang Ustaz saya begini saya jangan. <laughs> Ada orang datang sama saya Ustaz. Kenapa? Saya dulu Ustaz saya waktu SD kelas 4 saya mau nangis. Kita jangan bilang ke ya. bilang orang lain. ini bikin malu. <laughs> Untuk saya tidak foto dia. Enggak <laughs> usah gitu ya. Ini punya aja punya rasa ini rasa malu. Enggak usah cerita seperti itu. Itu aib. Bilang aja bagaimana hukum orang kalau seperti ini Ustaz. Ya udah. Dengan wajah tanpa tidak bersalah. <laughs> Ada yang tanya sama saya, Ustaz, Ustaz bagaimana hukum kalau hukum berzina Ustaz? Saya bilang, sudah bertobat iya, Kalau bertobat dimaafkan. Ustaz bagaimana kalau dua kali Ustaz? Iya, iya. Orang apapun dosanya kalau dia bertobat kepada Allah, Allah Allah punya atau tidak? Allah mengatakan, "Qul ya ladina asrafu ala anfusihim." Wahai orang-orang yang katakan kepada hambamu yang tenggelam dalam maksiat, la taqnatu rahmat rahmatillah. Jangan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ketemu dengan Ustaz. Ini ini nyata ya, dia ketemu Ustaz. Ustaz itu cerita saya langsung sama saya. Ustaz itu berkata, orang ini datang kepada saya Ustaz. Kemudian dia mengatakan, Ustaz saya ini melakukan zina. Apakah saya sudah bertobat? Apakah Allah akan mengampuni dosa saya? Kata Ustaz, iya. Allah ampuni kalau kau sudah bertobat. Tapi saya tidak puas Ustaz, saya ingin cerita. Jangan cerita, kata Ustaz. Allah ampuni, enggak Ustaz, saya tidak serap kecuali saya cerita. Ustaz bilang, enggak Ustaz, enggak Ustaz, saya belum percaya kalau Allah apa? Ampuni, saya cerita dulu. Kata Ustaz, ya udah cerita begitu. <laughs> Kata Ustaz, karena jengkel Ustaz bilang apa? Udah jadi aja. Kata dia, Ustaz saya berzina dengan si Fulana. Si Fulana ini Ustaznya kenal. Kata Ustaz kurang aja yang deh. <laughs> Allah maafkan saya tidak. Oleh karena ini atas Subhanahu Taala. Tidak pernah syarat mengusul tidak boleh berdosa. Orang berdosa pada dia bahkan meskipun dia dosa besar. Namun syarat masuk surga kalau dia berdosa langsung dia bertobat kepada Allah Subhanahu. Jangan pernah menunda tobat. Ibnu Qayyim menjelaskan menunda tobat itu dosa tersendiri. Dosa tersendiri. Mengerikan kalau Anda meninggal sebelum sempat bertobat kepada Allah. Oleh karena istighfar dan tobat itu tugas siapa saja, semua orang bukan hanya tugas pelaku maksiat. Kita-kita yang sering ke masjid pun sering harus sering beristighfar. Karena banyak dosa yang tidak bisa kita hindari. Kalau kita bicara dosa mata saja setengah mampus kita. Terlalu banyak kita lihat apalagi yang menggunakan apa? HP yang canggih ya. Yang ada internet, buka lagi jadi lah, bila selamat Nggak ada yang dilihat, cuma nomor-nomor aja. Google lagi gimana ya? Facebook dan macam-macamnya, terima pertemanan sama cewek-cewek dan macam-macamnya, ya, berfantasi dan macam-macamnya, banyak masih ini. gitu. Jadi oh, iya, sifat, ingat kata Aisyah radhiyallahu anha dan disebutkan juga hadis Nabi SAW. wajah dan wajada fi sahibati istighfaran kafir Sungguh beruntung orang yang mendapat di dalam catatan amalnya banyak istighfar, banyak istighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ulaika jazaa'u maghfiratin min rabbihim wa jannatun jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. inilah orang-orang yang mereka mendapatkan balasan bagi mereka adalah ampunan dari Allah dan surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai. Dan sungguh indah balasan bagi orang-orang yang beramal. Sungguh indah balasan bagi orang yang yang beramal. Semoga kita semua termasuk dari penghuni surga. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita juga di di surga bersama istri-istri kita yang kita cintai, bersama orang tua kita dan bersama anak-anak yang kita sayangi. Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Masih ada waktu 10 menit ya. Silakan Pak. Gimana gimana Pak? Antara teman dan teman marah. Terus? Artinya tidak terima sholatnya, puasanya, artinya dia saling-saling bermusuhan. Ya, itulah. Yang kedua, hmm. masalah uh, eh, cepat istighfar yang Uh, mengenai uh, pertama, dua pertanyaan, pertanyaan pertama, kalau ada dua orang saling bermarahan, katanya tidak diterima sholatnya, tidak diterima puasanya. Ada hadis yang seperti itu mengancam. Rasulullah SAW mengatakan, salah satu la Turfaulahum salatuhum fawqa ru'usihim. Ada tiga golongan yang Allah tidak akan angkat, tidak akan mengangkat salat mereka di atas kepala mereka syibran. Meskipun sejengkal tidak akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'u. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan kepada Allah lah perkataan-perkataan ini Allah angkat dan amal soleh Allah angkat kepada Allah Subhanahu wa Taala. diterima. Nah ada tiga golongan yang salat mereka tidak akan diangkat lebih dari satu jengkal dari kepala. Kata Rasulullah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang yang jadi imam padahal makmumnya semuanya benci sama dia. Sudah tahu suaranya jelek, ya jadi imam. <laughs> Atau akhlaknya buruk, orang enggak suka dia jadi imam. Tapi dia pede terus. Terus yang kedua, uh, rajulun dapat eh, imr, apa uh, imra'atun ya batat wa zawjuha 'alaiha safir atau kamu qala Rasulullah Kata Rasulullah SAW, yang kedua perempuan tidur dalam kondisi suaminya marah. Tidak diterima apa? Salatnya. Dan yang ketiga al-mutasariman kata Rasulullah dua orang yang saling memboikot. Ketemu melengok, ketemu melengok. Yang menyedihkan terkadang kakak dan adik banyak kamu seperti ini kakak dan adik ribut nggak mau ketemu itu parah juga pernah anak dan ibu ribut anaknya nggak mau ngalah bahkan dia bilang ibu saya durhaka kepada saya kembali <laughs> sekarang ini kenyataan yang seperti itu padahal dia udah ngaji bikin emosi karena emosi dia bilang ibu yang durhaka sama saya. Yang mana ada jadi istilah baru kan? Di antara besar besar durhaka kepada apa namanya anak. <laughs> ini bita ini. Tapi perhatian Allah Subhanahu Wa Taala ini Rasulullah SAW, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Tuftahu abwabul jannati kulla yawmin isnin wal khamis." Fayughfaru kulli 'abdin la yushriku billahi syai'an. Setiap hari Senin dan Kamis Allah membuka pintu-pintu surga. Maka Allah berikan ampunan kepada setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah ila rajulan kana baina wa baina akhihi syahna fa yuqal anzir hadaini anzir hadaini anzir hadaini hatta istaliha kata Allah Subhanahu wa taala maka berilah diberilah ampunan kepada seluruh orang yang tidak pernah berbuat syirik setiap hari Senin hari Kamis kecuali seorang yang punya permusuhan sama saudaranya maka Allah mengatakan tunda pemaafan kepada dua orang ini tundalah ampunan bagi dua orang ini sampai dua orang ini apa akur kembali oleh karenanya mengerikan ya permusuhan itu jelek permusuhan jelek maka sebaiknya kita maafkan. Kita maafkan. Sakit hati kita. Kita maafkan. Kalau kita sudah maafkan, tidak tidak mesti kita harus berteman lagi terus sama dia. Misalnya, ya sudah saya maafkan kok. Tidak mesti kita ketemu. Kalau kita ketemu kita tahu dia ini bikin masalah terus, ya udah nggak usah ditemani. Jangan jadi teman. Tapi kita maafkan, lupakan, ya maafkan. Ketemu salam, tapi tidak usah ngobrol-ngobrol. Salam sebentar, kemudian tidak perlu dekat-dekat. Kenapa orang ini cuma bikin problem? Tapi yang penting hati kita apa? Lapang. Adapun yang kedua, tentang lafaz istighfar, lafaz istighfar banyak ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullah maghfirli rabbi ghfirli banyak. Di antaranya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk dan seterusnya. Ya. Ini sayyidul istighfar. Jadi istighfar alhamdulillah yang paling penting lafalnya banyak, yang paling penting penghayatan. Dan yang paling apa? Penghayatan. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau di Madinah itu banyak. Kita lagi di lift ada ada ada apa namanya tempelan gitu. Imla dakoikot dakoikat dakoik ada istighfar. Penuhilah detik-detik mendengar istighfar. Sambil di lift kita ya, teringat astagfirullah astagfirullah. Di jalan-jalan sini tulisan uskurullah Ya, di jalan-jalan kita lagi safar atau ada tulisan apa? Astagfirullah, astagfirullah. Jadi kita teringat itu kalau di Arab Saudi itu alhamdulillah di situ. Kita lagi jalan tahu ada orang sering kita lihat orang sholat di di pinggir jalan. Sering itu sudah pemandangan yang biasa. kondisi sholat di jalan itu sudah sudah jadi budaya biasa. Di sini pemandangan sendiri kita mau sholat itu malu, nggak ada temennya. <laughs> di sana mau di bandara di mana orang apa? Sholat sudah biasa itu kita ingin negara kita juga suatu saat seperti jadi orang selalu ingat Allah setelah istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya kalau Allah ridho satu istighfar kita ucapkan benar-benar dari hati yang paling dalam, Allah maafkan seluruh dosa-dosa kita. Yang penting apa? penghayatan. Jangan istighfar waktu lagi rame-rame saja. Astagfirullahaladzim. Rame-rame. Astagfirullahaladzim. Keluar sudah ada istighfar lagi. Ini seperti Kita ingin istighfar dengan di hati di masjid atau di luar masjid di mana saja kita beristighfar. Jangan tunggu kumpul-kumpul dulu baru bikin paduan suara baru beristighfar. Dan harus dia dihayati. Karena saya lihat ada orang, saya pernah nonton di televisi, Nyanyi sambil beristighfar. Rambutnya merah sebelah astagfirullah. <laughs> Rambutnya hijau merah. Istighfar kelihatan seperti Bertasyaku dengan orang-orang asal yang mereka beribadah dengan bermusik-musikan. Walau itu kasus yang kemarin yang kita lihat video klip Walau alam katanya acara halal bihalal Antum mungkin sudah lihat di video klip tersebar yang orang meninggal lagi nyanyi bersama iya. Acara halal bihalal juga itu. Terus lagi nyanyi ya? Apa lagi harus lagi? Baik, ada lagi bertanya? Yang tua-tua dulu. <laughs> yang tua-tua ini kan, kan masih insya Allah lebih panjang mungkin. <laughs> yang tua dulu yang tua. Silakan. Antum pak. Antum tadi tanya bukan? Ya silakan. Antum lebih tua kan? <laughs> ya silakan. Iya. yang pertama, Bapak ini mendengar riwayat, saya mendengar, saya mendengar. Ternyata riwayat tersebut gabungan dari dua riwayat. Atau mungkin Ustaznya nyampaikan itu sehingga dua riwayat digabung. Jadi ada riwayat tentang sahabat yang tidak pernah hasad. riwayat ini dalam tidak Imam Ahmad dan sanadnya hasad. Adapun riwayat sebenarnya Domdom atau Abu Domdom yang sebelum dia tidur dia mengatakan saya memaafkan sendiri riwayatnya lemah. Hadis ini yang kedua riwayatnya apa? Lemah. Tapi yang pertama hadisnya sahih atau Hasan dia dalam Rasul Ahmad itu seorang yang kata Rasulullah dia keluar kata Rasulullah ya yaslu alaikumul rajulun min ahli jannah lewat sekarang penghuni surga besoknya dia muncul lagi kata Rasulullah sallallahu akan lewat sebentar lagi penghuni surga orang itu lewat lagi orang yang sama hari ketiga Rasulullah sallallahu mengatakan yaslu alaikumul an rajulun min ahli jannah sekarang akan muncul penghuni surga yang lewat orang itu juga maka Abdullah bin Abbas bin As radhiyallahu anhu penasaran orang itu kenapa dikatakan penghuni surga maka dia pun ikut dia pura-pura mengatakan saya punya masalah sama bapak saya maka saya ingin tidur di rumahmu. Dia silakan tidur di rumah saya. Maka dia teliti di malam hari apa sih ibadahnya. Ternyata dia waktunya tidur tidur. Cuma waktu dia terjaga di malam hari dia berzikir kepada Allah, kemudian tidur lagi. Kemudian sampai subuh tidak ada sholat malam. Siangnya tidak puasa. Mantap kayak kita kan. <laughs> Penghuni surga apa? Tidak sholat malam, tidak juga apa? Puasa. Hari kedua dicek sama dia malamnya tidak sholat malam, siangnya tidak puasa sunnah. Hari ketiga dicek juga malamnya tidak puasa, tidak sholat malam, siangnya tidak puasa sunnah. Sama dengan kita tidak? Sama. Kan? Maka orang ini pun dia pun mengaku kata Abdul pasti pun mengaku saya tidak tidak ada masalah sama bapak saya. Tapi saya heran Rasulullah SAW mengatakan kau masuk sampai tiga kali. Apa yang kau lakukan? Kata dia, apa yang, tidak ada yang aku lakukan kecuali apa yang kau lihat. Maka dia pun pergi. Tidak ada, sebaiknya dia bangun. Maka pergi Abdullah bin As. Setelah dia pergi dipanggil pulang sehari. Ada tetapi saya tidak pernah hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tidak pernah dengki orang, alhamdulillah senang, itu senang. Tidak pernah dengki, tidak pernah protes. Kenapa sih tidak protes? Tidak pernah. Ya, maka itulah yang membuat dia masuk dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berat. Kebanyakan orang sukanya apa? Hasad apalagi sama pedagang. Iya, tidak barang di jiwa sama yang satu laku yang tunggal laku aja yang enggak <laughs> sakit hati baik yang kedua tobat apa yang Allah ampuni tobat yang diampuni oleh Allah jika memenuhi tiga persyaratan jika tobat tersebut dosa tersebut atau tidak dengan Allah yang pertama dia tinggalkan dosa tersebut dan kalian sedang bertobat yang kedua dia menyesal perbuatannya dan yang ketiga dia bertekad untuk tidak kembali kalau tiga ini terpenuhi maka diampuni dosanya meskipun nanti dia kembali lagi tetapi ingat, waktu dia waktu pada bertekad, ya Allah tidak akan kembali. Tapi kalau dalam hatinya, ya Allah, nanti bulan depan paling saya kembali lagi. <laughs> tidak, tidak diterima. Seperti orang-orang yang berkata bulan Ramadan, berhenti minum bir, berhenti nonton film porno, berhenti berjudi, tunggu syawal, tunggu lebaran. Ini ya, tidak diterima oleh Allah. Kenapa dia berhenti niat untuk kembali kembali lagi? Kecuali kalau dosanya berkaitan dengan orang lain, hak orang lain maka harus dikembalikan. Contohnya dia mencuri mobil orang, maka dia harus kembalikan. Jangan dia sudah bertobat sambil bawa mobil orang, sambil Allah, tapi mobil orang dibawa terus. Tidak diterima, harus dikembalikan kepada pemiliknya. Saya tidak mudah pertanyaan. Saya suka ah. Tapi dia selalu balik ke saya, apa sih kalau uh, suami surga gitu? Karena banyak yang doa tapi untuk keuntungan soal lagi terus gitu. Bahkan sampai sekarang pun kita masih dimadu. <laughs> Itu pertanyaan buat saya saya tanya waktu surga, pintu surga tidak akan kita sebelum surga eh, hmm. melebihinya. Tapi waktu Rasulullah Isra Mi'raj, dia bertemu dengan para nabi nabi di sana. Dan Rasulullah itu di waktu melihat neraka itu banyak pengundinya Itu gimana kan belum kan yang mulai. Iya. Uh, yang kedua, jadi Rasulullah SAW disebutkan kalau beliau Isra Mi'raj beliau bertemu dengan para nabi di langit langit, di langit yang sekian bertemu para nabi, bukan di surga tapi di mana? Di langit langit. Jadi Allah menghadirkan ruh-ruh mereka untuk bertemu dengan nabi sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang Rasulullah SAW lihat, ada penghuni surga, penghuni neraka itu Rasulullah SAW diperlihatkan masa depan. Diperlihatkan tentang masa masa depan. Ya, paham. Seperti Rasulullah SAW melihat bila di surga. Iya. Bilalnya masih hidup atau tidak? Iya. Jadi ya, nanti Rasulullah SAW mendengar tapak kaki Bilal berarti ada Bilal ya tapak kaki jalan sendiri <laughs> ada Bilal ya dalam surga paham itu berarti masa ya. dan dan makanya Bilalnya masih masih ada paham itu tentang masa masa depan karena siksaan di neraka atau di surga atau nikmat di surga nanti setelah hari hari kiamat seperti Allah berfirman tentang tentang Fir'aun kata Allah an-nar dalam surat Ghafir surat Al-Mu'min an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala Fir'aun asyadil adab Sungguhnya neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. sisi di alam barzah. Wa yawma taqumu sa'ah nanti pada hari kiamat kata Allah, ada firu ala Fir'aun asyadar ala. Masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada adab yang lebih pedih. Paham? Berarti adab yang lebih pedih adab neraka nanti kapan? Tatkala hari kiamat. Sekarang belum hari Pertanyaan terakhir tadi tentang wanita mengatakan, kenapa kalau kita di surga dapat apa nih? Yang dalam ayat sempat tentang laki-laki kita bilang e, <clears throat> semuanya jadi semua dapat kenikmatan ya Allah mengatakan apa namanya dalam waman amil apa waman waman amil asalnya min dzakarin aw unta wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab kata Allah Subhanahu wa taala barang yang beramal saleh laki-laki maupun perempuan maka semuanya akan diberikan apa nikmat surga yang tidak ada batasannya jadi yang masuk surga laki-laki dan perempuan dan banyak kenikmatan yang sama dirasakan oleh laki-laki dan perempuan seperti sama-sama bisa minum khamar surga, sama-sama bisa memakai kain sutra di surga, sama-sama bangunannya mendapatkan bangun dari emas dan perak dan macam-macamnya. Cuma di sini mereka bermasalah karena masalah bidadari. Lagi di surga juga tadi madu katanya. Anti dimadu sekarang kenapa? Anti dimadu sekarang sekarang kenapa? Kalau anti dimadu sekarang kenapa? Ya saya malu, cemburu. Cemburu mulai itu nanti dihilangkan oleh pada hari kiamat. Nah, sebelum masuk surga, sebelum itu akan di, dihilangkan. Orang masuk surga nggak ada sedih, nggak ada, nggak ada susah. Di, di, dunia ini kenikmatan apapun pasti ada sedihnya, pasti ada gelisahnya, pasti ada khawatirnya, pasti ada galaunya. Nggak ada yang kenikmatan tanpa kesedihan sama sekali. Wanita di dunia kalau masuk surga kata Allah, wa azwaju mutahharah. Allah sediakan bagi para laki istri-istri yang disucikan. Kata para ulama disucikan luar dan dalam. Luarnya disucikan, wanita mau surga, nggak ada haidnya, nggak ada nifasnya, dibersihkan oleh Allah. Sekarang dia haid nifas, tapi dia di surga akan di, dibersihkan. Tidak semua laki-laki juga demikian. Tidak ada kencingnya, tidak ada kotorannya. Wanita pun demikian, tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, tidak ada kotorannya, tidak ada kencingnya, tidak ada ingusnya, tidak ada upilnya, tidak ada kotoran telinganya, tidak ada bau keteknya, nggak ada. Makanya Ibn Abbas mengatakan Inna rajulah min ahlil jannah La yu'aniku al-hawra sabirina sanatan la yamaluha wa la tamaluhu. Sungguh seorang laki penghuni surga akan memeluk istrinya di surga. Dari bidadari, 70 tahun dia tidak bosan. Dia belum berapa tahun? 70 tahun. Kenapa? Istrinya harum, semerbak, bercahaya. Kalau istri di dunia, dua hari perlu sudah mampus. Dari keluar berbagai macam haram. Nah ibu-ibu yang soleha, kalau masuk surga akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Tidak seperti sekarang modelnya yang seadanya akan dijadikan lebih indah, lebih mempesona. Dia akan menjadi ratunya para bidadari. Baik. Kemudian yang kedua Allah akan menghapuskan bagian dalamnya juga dibersihkan. Tidak ada di sana kedongkolan, kejengkelan, marah-marah, mencak-mencak, enggak ada. Kalau di dunia, ya di dunia namanya istri pasti ngomel-ngomel saja. -ngomel, saya kemarin ke situ aja saya bilang siapa yang istrinya tidak pernah ngomel, saya kasih iPhone buat dia. Antum ada istrinya tidak pernah ngomel? saya Ustaz, saya belum kawin. <laughs> Itu udah kawin, tahu pasal. Jadi tidak ada ah, namanya wanita nggak ngomel. Jadi demikianlah Allah ciptakan di namanya kenikmatan di dunia pasti ada kekurangan. Sebagian perempuan punya kekurangan, laki-laki juga punya kekurangan. Nah kalau itu di dalam surga akan dibersihkan segala itu. Tidak ada yang ngomel-ngomel di akhirat. Maka jangan salah persepsi. Ada orang pernah kirim surat sama saya, pertanyaan di dalam Ustaz, saya ingin masuk surga tapi saya nggak mau ajak istri saya. <laughs> Salah, istri istrimu tidak akan ngomel-ngomel tak dunia. Tatkala dia pun ada bidadari, dia santai-santai aja. Allah akan sibukkan dia dengan kenikmatan yang lain. Jangan bayangkan kenikmatan cuma berhubungan saja. Banyak kenikmatan di sana. Kenikmatan yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Datul ibadiyah solihin." Aku siapkan bagi hamba-hambaku kenikmatan di surga. Malah angin rohat kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka. Walau uzunul samihan kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga mereka. Mereka. Walau kafar Allah qalbi basar bahkan tidak pernah terbetik dalam hadis mereka. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah menjadikan pertemuan kita ini sebagai pemberat amalan kebajikan kita di akhirat kelak dan masukkan kita di dalam surga-surganya bersama istri-istri kita yang salehah dan juga orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.